Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap Syarah Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimatullah alaih. Sudah ma'ruf ya Al-Imam Abu Dawud rahimahullah Sahibus Sunan ya, Sulaiman Ibnu Al-Asy'af As-Sistani rahimatullah alaih. Sedangkan putra beliau Abu Bakar tadi namanya adalah Abdullah yang ma'ruf digelari Imamun Ibnu Imam. Jadi dia itu imam, anaknya seorang imam. Jadi Abu Bakar bin Abi Dawud itu imam. Bapaknya itu Abu Abu Dawud imam juga. Namun Nah, jadi Al-Imam Abu Dawud rahimahullah taala as rahmatullah alaih merupakan apa? Merupakan nah bapak dari seorang anak yang anak tersebut juga imam yaitu karya yang kita bahas sekarang ini Al-Ha'iyah. Naam. Terakhir kita ambil kemarin barakallahu fikum mengenai penyebutan asal apa? Mana yang paling afdal? Nah, barakallahu fikum di antara al-khulafa ar-rasyidin. Di antara al-khulafa ar-rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali urut atau ada perselisihan? Sudah kita lewati pendapat yang rajih urut. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Walaupun sana ada perselisihan mengenai Utsman dan Ali, mana yang lebih Abdul kejalukan. Paham ya? Cuman mereka semuanya apa ijma' sepakat bahasanya itu adalah adalah apa? ar Rasyidun. Apa maksudnya ya? Nah, kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala wa huwa afdalu hadhihi ummah yang mana Abu Bakar Siddiq adalah apa? Adalah manusia yang paling afdal pada umat ini. Namanya siapa? Abu Bakar Siddiq Siapa namanya Abu Bakar Siddiq antum? Abu Bakar Siddiq siapa namanya? Abdullah bin Abi Quhafah. Hasan. Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Utsman. Na'am barakallahu fikum. Beliau adalah dari kalangan umat ini yang paling afdal setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah kita lewati, na'am barakallahu fikum, nabi yang paling afdal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari kalangan umat ini yang paling abdal, manusia yang paling abdal adalah para sahabatnya. Dari kalangan para sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dari kalangan orang-orang dewasa pertama kali masuk Islam siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan wanita Aisyah. Apa? Khadijah bintu Khuwailid. Paham ya? Nah, Khadijah bintu Khuwailid. Nah, barakallahu fikum itu sudah kita lewati semuanya ya. Hanya sekedar mengulang kembali. Kita kata kata beliau di sini, wa dzalika li sabnam li sabiqatihi fil Islam. Yang demikian itu kenapa? Nah, dia adalah umat yang paling abdal atau istilahnya adalah nah barakallahu fikum manusia yang paling abdal pada umat ini karena apa? Lebih dulunya beliau masuk dalam Islam wa munasaratihi rasul sallallahu alaihi wa mulazamatihi lah. Karena apa? Pertolongan beliau kepada Rasulullah SAW dan senantiasa terus-menerus beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, ya, ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, siapa yang menemani Rasulullah hijrah? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, hingga beliau di dalam gua, hingga beliau sampai sampai tempat dan tujuannya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebelum berangkat ketika bermalam di rumahnya Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, barakallahu fikum. Nah, Sampai-sampai Rasulullah ketika ditanya, "Ya Rasulullah, man ahabun nas ilaik?" Siapakah manusia yang paling kau cintai? Nah, barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah mengatakan dari kalangan wanita adalah Aisyah. Wa minar rijal, dari kalangan laki-laki abuha bapaknya. Siapa bapaknya Aisyah? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya Kedudukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sangat besar dan sangat tinggi barakallahu fikum. Hingga Rasulullah mengatakan, la kuntum muttakhidan min ummati khalila, lattakhadtu Abu Bakar khalila." Kalau seandainya aku menjadikan dari kalangan umatku seorang kekasih khalil, mendapatkan khullah, kecintaan lebih tinggi daripada mahabbah, kalau seandainya menjadikan dari kalangan umatku, niscaya yang aku jadikan adalah siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi enggak ada lagi yang namanya khalil atau khullah setelah apa? Setelah Rasulullah SAW yang ada hanya mahabbah yang ada hanya apa al-mahabbah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah cinta karena Allah benci pun karena Allah taala jadi khullah ini tingkatan kecintaan lebih tinggi dari mahabbah oleh karena itu yang dapat gelar al-khalil di alam semesta ini hanya berapa orang dua saja siapa dan siapa siapa dan siapa yang digelar dengan Khalilur Rahman kekasihnya Allah Subhanahu wa taala karena mendapatkan kecintaan yang tinggi daripada mahabbah tadi al-khullah. Siapa dan siapa? Apa? Siapa dan siapa? Belum? Awa, Yusuf. Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa itu ya. Dua ini. Dua ini, nah barakallahu fikum Nabi yang mulia yang digelari dengan Khalil. Paham ya? Khalil. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana beliau bersabda dalam hadis yang sahih dengan semakna, "Inna Allah qad qad ittakhadha Ibrahim khalila kama ittakhadhani khalila. Law kuntum muttakhidan min ummati khalila, lattakhadtu ababatan khalila." Apa maksudnya ya? Jadi yang dibilang Khalil cuma dua saja. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. lihat berikutnya. Walamma mata Rasul sallallahu alaihi wasallam ajma'atul ummatu ala ikhtiyari Abi Bakrin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, umat sepakat ijma' untuk memilih Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Walamma irtadda man irtadda min al-Arab dan saat itu ketika orang-orang Arab murtad, falladhi sabata fi wujuhihim wa qatalahum huwa Abu Bakrin. Yang kokoh di hadapan mereka menghadapi mereka dan merangi mereka adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu hatta tsabbatallahu bihi hadzal din wa qama'a bihi ahlur riddah hingga apa Allah taala kokohkan agama ini dengan sebab Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Allah telah hancurkan dan Allah Subhanahu wa taala tum na'am barakallahu fikum na'am hilangkan ahlur riddah kalau ahlur riddah saat itu diperangi wa fadailuhu katsiratun radhiyallahu anhu dan keutamaan Abu Bakar itu banyak sekali radhiyallahu anhu wa yusamma bisiddiq nah ini perhatikan kenapa Abu Bakar digelari dengan Siddiq. Wa yusamma bis-Siddiq dan digelari dinamai dengan Siddiq wa darajatus siddiqin ba'dal anbiya. Nah, ini gelarnya. Beliau digelari dengan Siddiq karena jujurnya beliau di dalam mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setia dengan beliau hingga ketika beliau khawatir pun Rasulullah menenangkan ya Abu Bakrin, "Ma bisnani bisnaini Allah salatuhuma?" Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu kita dua orang tapi Allah Ta'ala yang ketiganya. Enggak perlu khawatir, enggak perlu takut. Beliau langsung tunduk. Sami'na wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Beliau enggak takut sudah. Karena memang Rasulullah SAW yang nah barakallahu fikum memberikan apa? arahan dan juga bimbingan tadi itu. Wa daratu siddiqin ba'dal anbiya. Tingkatan siddiqin, orang-orang yang jujur imannya itu setelah tingkatan para nabi. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yuti'illah wa rasul faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang Allah telah berikan nikmat atas mereka dari kalangan nabi, dari kalangan orang siddiqin, dari kalangan orang syuhada, dari kalangan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah sebaik-baik pendamping, sebaik-baik teman. Na'am barakallahu fiikum. Wasiddiq huwa katsirus siddiq, ya enggak? Siddiq dinamakan siddiq adalah orang yang banyak jujurnya. Suka berbuat kebaikan dan na'am barakallahu fiikum jujur dalam tutur katanya, perbuatannya. Nah, dan juga keimanan tentunya. Wal mubalighu fi siddiq dan apa? Dan orang yang bisa dikatakan memiliki sifat lebih di dalam kejujuran tersebut. Sampai digelar dengan apa? As-siddiq. Nah, Qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabda, "La yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta 'inda Allah siddiqa." Perhatikan baik-baik. Dan senantiasa terus-menerus seseorang na barakallahu fikum jujur dan berupaya untuk membiasakan dirinya untuk jujur, terbiasa di atas kejujuran hingga ditulis dicatat di sisi Allah sebagai siddiq. Apa maksudnya ya? Ya sedih. nah barakallahu fikum, ini apa? Orang yang benar-benar jujur tingkatannya. Nah, bukan semata-mata jujur saja, tapi orang ini benar-benar tersifati dengan apa? Nah, dominannya jujur. Paham ya? Disifati dengan apa? Senantiasa berbuat kejujuran. Nah, karena nanti sebaliknya kalau kedustaan kadzab apa itu. Nah, kita lihat. Summa min ba'dihi, kita ambil satu lagi ya. Kemudian setelahnya Umar Al-Faruq Setelahnya adalah Umar Al-Faruq, Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Hafsin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu Al-Faruq. Nah, kenapa dinamakan Al-Faruq? Li'anna Allah farraqa bihi bainal haqqi wal batil. Ini penting antum perhatikan baik-baik biar nanti enggak gagal paham. Kenapa dinamakan Al-Faruq? Dikarenakan Allah taala memisahkan antara al-haq dan al-batil dengan sebab beliau. Bagaimana ketika beliau menjabat sebagai khalifah? Ketika beliau menjadi pemimpin, banyak orang yang takut dengan beliau. Eh, berbuat maksiat takut dengan beliau karena beliau tegas dalam menegakkan ad, hukuman secara syar'i, tegas beliau. Hingga ketika ada pencuri yang berhujah dengan takdir kemarin, kita sebutkan pencurinya mengatakan, "Mahlan ya Amirul Mukminin, inna masaraktu biqadarillah." Sabar dulu wahai Amirul Mukminin, aku mencuri itu dengan takdir Allah katanya. Kemudian apa kata Umar Khattab radhiyallahu anhu? Aku pun mau memotong tanganmu, itu juga dengan takdir Allah taala. Bingung dia dah, mau nggak mau tak potong. Karena berhujah dengan takdir dalam perkara maksiat haram. Diperbolehkan berhujah dengan takdir ketika apa? Ditimpa musibah. Qaddarallahu wa masyafa'al atau qadarullahi wa masyafa'al. Boleh dua bacaan. Mau qaddarallahu wa masyafa'al boleh atau qadarullahi wa masyafa'al. Enggak masalah. Paham ya? Mudhaf-mudhaf ilaih satunya fi'il fa'il. Paham ya? Enggak masalah barakallahu fikum dua-duanya boleh. Ikhwan fi din azza jazakumullah kita lihat. Lama aslama ba'da Hamzah i'tazza al-Islam bi islamihi ma masyaallah. Tatkala beliau masuk Islam setelah Hamzah. Hamzah bin siapa ini? Hamzah bin siapa? Hamzah bin Abi Talib atau Hamzah bin Abdul Muthalib? Bin Abdul Muthalib Hasan. Yang bin Abi Thalib siapa? Ali benar ya. Cuman ada lagi Ja'far ya. Ja'far bin Abi Thalib. Tapi ini Hamzah. Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang saat itu nah beliau termasuk apa? E, termasuk sahabat yang mulia dan juga ikut perang. Perang apa? Saat itu perang apa terbunuhnya beliau? Perang Uhud terbunuh beliau. Yang mulia siapa? Yang bunuh Hamzah bin Abdul Muthalib siapa? Wahsy. Wahsy pun kemudian apa? Masuk Islam dan terbunuh pada pada perang apa? Eh? Imamah. Yamamah, Yamul ya Yamamah ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kisahnya jalan-jalan sendiri dalam Al-Fusul Siratul Rasulullah. Kita lihat dikit lagi kata beliau sini. Dan akhirnya ketika Umar bin Khattab masuk Islam setelah Hamzah, ihtazza al-Islam bi Islamihima. Islam ini sangat mulia, berkembang. Naam. Bau harum. Dihormati, disegani dengan sebab Islamnya keduanya. Kenapa? Karena tokoh ini Hamzah bin Abdul Muthalib tokoh. Umar bin Khattab juga tokoh disegani oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu. Nah, ketika Umar bin Khattab masuk Islam, nah kemudian juga Hamzah bin Abdul Muthalib sebelumnya Nah barakallahu fikum, mereka pun mulai apa? Segan dan takut. Nah, orang-orang kafir Quraisy karena apa? Karena pembesar mereka masuk Islam gitu loh. Hingga setan saja kan takut dengan Umar Khattab karena tegasnya beliau. Paham ya? Telitinya beliau di dalam apa? Nah barakallahu fikum, enam cemburunya beliau kepada agama Islam ini. Hingga Rasulullah suatu ketika mengatakan apa? Dengan semakna Rasulullah mengatakan, "Ya Umar, inna syaitana la yafirru Wahai Umar, setan itu sungguh dia lari kalau ketemu sama kamu. Lau dan tafadzan la salaka syaitan fadzan ghara fadzik. Kalau seandainya kamu berjalan di suatu gang jalan gitu, niscaya setan mencari gang yang lain, jalan yang lain. Takutnya kepada Umar Khattab, tegasnya beliau di dalam menerapkan nah barakallahu fikum syariat dan juga berpegang teguh dengan agama Islam ini barakallahu fikum. Nama Allah musta'an. Wa qabla islami Hamzah wa Umar radhiyallahu anhuma kana muslimun mustat'afina wa muhtafina fi daril arqam. Perhatian baik-baik. Dahulu sebelum masuk Islamnya Hamzah dan Umar Khattab radhiyallahu anhuma, kaum muslimin mereka lemah dan mereka pun sembunyi di Darul Arqam. Falamma aslama Hamzah wa Umar radhiyallahu anhuma, namun tatkala Hamzah dan Umar masuk Islam, Allah Ta'ala senantiasa meridhai keduanya kharaju ma'ahuma ila masjidil haram nah mereka pun apa? mereka pun berani keluar bersama keduanya ke Masjidil Haram karena disegani, orang takut melihat Umar, Hamzah karena dulunya apa mereka pembesar orang kafir Quraisy. Segani ketika masuk Islam, mereka masih nam takut itu istilahnya. Nah, Wa kana la ahada yaqrabuhum wa ma'ahum Hamzah wa Umar radhiyallahu anhum. Ya? dahulunya sebelumnya, nah barakallahu fikum, sebelum masuk Islam, orang-orang kafir Quraisy sangat segan dengan Umar dan Hamzah bin Abdul Muthalib ini. Nah, hingga apa? Ketika beliau masuk Islam, kaum muslimin pun senang dan berani keluar ke Masjidil Haram bersama Nabi barakallahu fikum Hamzah dan Umar. Wa kana la ahada Padahal dulu apa? Bisa dikatakan enggak ada seorang pun yang mendekati mereka. Enam kalau bersama mereka ada Hamzah dan Umar. Saat itu kalau ada ada Umar dan Hamzah, untuk orang kafir Quraisy enggak dekat dekat istilahnya. Orang muslimin mau bersama Beliau berdua pun orang kufar nggak berani mendekat itu karena takut. Hina idzan azzallahu Islam bihima. Pada waktu itu nah pada waktu itu pula lah Allah taala apa? Berikan kemuliaan agama Islam ini dengan sebab keduanya. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu dan berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Mazilna izzatan mundu aslama Umar." Masih terus-menerus senantiasa berada di atas kemuliaan semenjak masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fa'azzallahu bihi al-Islam wa lidzalika sumiya bil Faruq. Maka Allah Subhanahu wa taala apa? Berikan kemuliaan agama Islam dengan sebab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oleh karena itu digelari atau dinamai dengan Al-Faruq li'anna Allah farraqa bainal haqqi wal batil bisababihi. Ada punya berikutnya insyaallah taala